Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Jadi syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Yang mana sekarang kita masih pada penjelasan pantun atau puisi yang kedua. Sebutkan pantun atau puisinya yang kedua. Naam wadin bi kitabillahi wa sunnanil lati atat an rasulillah tanju wa tarbahu. Artinya apa? Dan beragamalah engkau dengan Al-Qur'an dan sunnah yang dibawa oleh Rasulullah SAW niscaya engkau akan selamat dan beruntung. Jadi berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah kunci keberuntungan. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa la yuqtaddu biqaulihim akhbarul ahad la yu'khad biha fil aqaid innama yu'khadu biha fil furu' li'annaha adillatun dhanniyah ini syubhat. Perhatikan baik-baik ini Nah, barakallahu fikum ikut nyimak di sini kalau enggak punya kitabnya. Eh, wa na'am. Nah, jangan dianggap ucapan mereka. Khobar-khobar ahad itu enggak usah diambil dalam masalah akidah katanya. Yang diambil itu khobar-khobar ahad dalam masalah furu' cabang-cabang saja. Karena apa? Karena yang namanya dalil yang ahad itu dalilnya masih dzanniyah, sangkaan, dugaan, bukan yang yakin. Bukan dalil yang yakin kata mereka. Jadi mereka itu yang mereka ambil yang kira-kira mutawatir gitu loh kalau ahad tidak diambil. Padahal mereka kalau buka puasa satu orang adzan langsung buka mereka. Paham ya? Enggak nunggu semua adzan dulu baru buka. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasannya mereka sendiri sebenarnya Naam ahlul, ba ahlul batil itu seringnya perbuatannya perbuatannya itu kontradiksi, bertabrakan tanakut. Mereka mengatakan kami enggak menerima kabar ahad. Lah kalau buka puasa kok ada orang satu orang adzan kok langsung buka. Kok enggak nunggu lain lainnya adzan dulu biar mutawatir katanya. Enggak mau dia. Satu orang adzan bismillah. Paham ya? Ini maksudnya menunjukkan tanakutnya mereka. Menunjukkan tanakutnya mereka enggak menerima khabar ahad. Nah barakallahu fikum. Nam padahal apa? Padahal khabar ahad ataupun mutawatir dua-duanya selama itu sahih dari Rasulullah SAW maka kita wajib mengambilnya. Paham itu ya? Wajib mengambilnya. Jadi orang-orang yang tidak menerima khabar ahad kalau ada yang ngasih ngasih tahu Pak, ada kebakaran Pak di situ Pak. Wah, enggak percaya. Paham ya? Enggak percaya. 15 orang datang baru percaya dia. Ternyata rumahnya habis, hangus. Paham ya? Nah, baru kalau dikasih tahu dia lagi kerja di sawah, nyangkul di sawah, tapi dia termasuk orang yang nolak hadis apa hadis ahad. Nah, eh, kabar ahad dikasih tahu, "Pak, rumah Bapak kebakaran." Baru satu orang ngasih tahu. Wah, enggak percaya, tunggu dulu. Ternyata baru 10 orang baru dia mau, mutawatir ini udah. Pulang habis rumahnya. Allah musta'an. Hati-hati ya, karena menerima khabar ahad itu bukan berarti istilahnya apa? nggak menerima sesuatu yang don itu enggak. Selamat sahih terima. Selama hadisnya itu sahih walaupun ahad terima. Enggak harus nunggu mutawatir barakallahu fikum seperti itu. Sudah kita lewati pembahasannya dalam kitab Mustalahul Hadis. Naam. Nakul kita katakan don nam donniyatun indakum. Ini donniyah, dalil yang donniyah yang sangkaan atau dugaan menurut kalian. Amma inda ahli iman fahiya laysat donniyah. Adapun menurut orang-orang yang beriman yang namanya hadis ahad itu bukan dhanniyah, bal hiya tufidul yakin. Bahkan memberikan faedah apa? Yakin selama sahih. Paham ya? Selama hadisnya sahih. Madamat sahat ya kan? Madamat sahat ini penting sekali perhatian bab ini. Madamat sahat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya tufidul ilma. Selama hadis ahad tersebut sahih sumbernya dari Rasulullah SAW maka memberikan faedah ilmu yakin apa maksudnya ya syaratnya ini walaisat dhanniyatan dan dan bukan apa dan bukan memberikan hanya dugaan atau sangkaan. biha fil aqaid wal muamalat wa fi ghairiha. Nasihat Syekh Shalih Fauzan bagus sekali ini. Ambillah hadis ahad dalam perkara masalah apa? akidah ataupun dalam masalah muamalah dan yang juga yang lainnya. Paham ya? Dalam masalah muamalah, akidah, furu' dan yang lainnya. Jangan dipisah-pisahkan. Selama apa? sahih. Paham ya? Selama sahih. Naam. Kalau ada orang yang ngomong, antum asyif perhatikan baik-baik, ada orang ngomong ke antum, eh, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari keimanan. Ini hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah katanya. Antum percaya enggak? Tapi kan marfu. Eh? Tapi kan marfu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Rasulullah bersabda, cinta tanah air bagian dari keimanan. Marfu enggak hadisnya? Marfu enggak? Marfu. Nah, hati-hati itu. Tidak setiap hadis marfu itu sahih, tapi setiap hadis sahih apa? Marfu. Kalau cuman qala kalau Rasulullah sudah orang bisa. Marfu hadisnya, tapi belum tentu sahih, hati-hati. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Allah musta'an. Jadi, perlu diperhatikan baik-baik. Hadisnya marfu ini, marfu thayyib, marfu karena disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi belum tentu sahih itu loh. Palsu bahkan mauzu'. Nah. Kita lihat berikutnya, al-aslu tsalits sumber yang ketiga. Setelah Al-Qur'an as-sunnah, yang ketiga apa? Al-ijma', kesepakatan para ulama. Ulama ini ada syaratnya, enggak sembarang ulama. Ya, ulama na barakallahu fikum dari kalangan kaum muslimin dan juga sepakatnya itu pun di atas Al-Qur'an was sunnah, bukan di atas kebatilan. Kalau ada satu kampung, satu kampung ini sepakat ijma' rokok itu halal. Ijma'nya diambil ya? Enggak. Karena la yu'taddu nggak enggak dianggap ijma'nya. Kita lihat karena nanti disebutkan di dalam ilmu usul itu ijma'nya sepakatnya apa? Nam ala amrin syar'i. Di atas perkara yang syar'i, perkara yang disyariatkan bukan perkara yang mungkar. Apa maksudnya? Nah, satu kampung ini Pak sudah ijma' kalau ada orang meninggal, eh, kalau ada orang meninggal itu tahlilan dulu. Tiga hari, tujuh hari. Setelah itu nanti ratus kalau sudah seratus hari ada juga tahlilannya. Seribu hari ada juga. Paham ya? Nanti kalau sudah seribu hari eh, masang apa batu nisan itu, kijing bahasa Jawanya. Paham ya? Seperti itu. Ini ijma, ini sepakat satu kampung ini. ijma nya dianggap enggak? Enggak dianggap karena tidak di atas hukum syar'i, tidak di atas apa? perkara yang syar'i. Kita lihat. Al-aslu salis sumber yang ketiga al-ijma'. Wa daliluhu qaulu ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Perhatikan baik-baik ini. Dan barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul setelah datang petunjuk padanya, perhatikan. Dia menyelisihi setelah tahu, setelah berilmu. Datang petunjuk, dapat petunjuk, dia menyelisihi. Itu apa akibatnya? Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, justru dia mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla Allah Ta'ala pun berpaling tidak mau noleh kepada orang tersebut nah, sebagaimana dia berpaling wa jahannam dan aku akan sampaikan orang tersebut ke dalam neraka jahannam yang mana neraka jahannam wasaat masira sejelek-jelek tempat kembali di neraka jahannam jangan dibayangkan dan bayangan kita ngeri sekali azab yang paling ringan saja azabnya Abu Talib pamannya Rasulullah apa azabnya apa adabnya? Sudah lama? Kan? Agar apa? Nah, barakallahu fikum, berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Allah musta'an, adab yang paling ringan. Dan kalau seandainya batu, batu ya, itu dijatuhkan, dijatuhkan dari atas neraka tersebut sampai ke bawahnya berapa tahun? 70 tahun, sab'una kharifah, 70 tahun. Ngeri sekali barakallahu fikum. Nas'alullaha as-salamat afiyah. Kita lihat di sini. Wa qaluhu alaihi salatu wassalam la Allah ummati 'ala dhalalah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Maksudnya bagaimana? Walaupun ada oknum-oknum kelompok-kelompok sesat, pasti ada Ahlus sunnah. Ada al-haq, at-ta'ifatul mansurah, al-firqatul najiyah, pasti ada. Paham ya? Karena Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Paham ya? Akan senantiasa terus-menerus ada dari kalangan umatku yang mereka itu nampak menang, unggul di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya apa? Tidak membahayakan ahlus sunnah orang-orang yang mengejeknya dan tidak membahayakan ahlus sunnah orang-orang yang na'am merendahkannya. Hingga mendekati hari kiamat. Bukan hingga datang hari kiamat, tapi hingga mendekati hari kiamat. Kenapa kita katakan hingga mendekati hari kiamat? Karena ketika hari kiamat tiba, muncul itu enggak ada lagi orang baik. Tidak lagi, tidak ada lagi orang baik, orang jahat semuanya yang ada di situ. Walayyadzubillah. Kita lihat fal ijma'ul kauli hujjatun qati'atun. Ijma' yang berupa ucapan itulah hujjah yang pasti. Amal ijmaul sukuti Adapun ijma' sukuti fa inna hujjatun dhanniyah. Ijma' sukuti itu bagaimana sih? Maksudnya ada orang melakukan perbuatan, semuanya diam, tidak mengingkari perbuatan tersebut. Seakan-akan mereka sepakat ijma' bahwasanya perbuatan itu boleh. Itu contohnya. Paham belum? Ada orang melakukan sebuah perbuatan, semuanya para sahabat misalkan diam semuanya, enggak mengingkari perbuatan tersebut. Paham ya? Ini ada dua kemungkinan, dhanniyah. Paham ya? Bisa jadi para sahabat itu apa? Enggak setuju dengan perbuatan tersebut, bisa jadi setuju gitu loh. Berbeda kalau kaumnya ucapan, ijma' semuanya sepakat. Itu jelas apa? Jelas qati'ah, jelas hujah yang pasti. Nah, kata beliau, pun ijma' sukuti, maka itu hujah yang dhanniyah, li'annahu qad yakunu hunaka mukhalifun wa lam yatabayyan. Karena bisa jadi di sana ada yang menyelisih tapi enggak nampak. Diam semua? Paham ya? Diam semua? Sepakat semua? Wah, diam semuanya. Paham ya? Nah, eh, seakan-akan orang nilai sepakat itu, padahal ada yang menyelisih cuman enggak nampak. Walakin idza qala ulama kulluhum qawlan. Akan tetapi apabila para ulama seluruhnya mengucapkan dengan sebuah ucapan wa ajma'u alaih dan mereka sepakat di atas ucapan tersebut walam yukhalif aha walam yukhalif fihi ahadun fahuwa hujjatun qati'atun. Kemudian tidak ada seorang pun yang menyelisihinya, maka itulah hujjah yang pasti. Sudah kita ambil masadiruddin, sumber agama Islam ini ada empat. Yang keempat kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga al Jema' nanti yang terakhir adalah Al-Qiyas As-Sahih. Nah, bukan kias yang batil, karena kias yang batil justru kias yang pertama kali dibikin oleh siapa? Iblis laknatullahi alaih awaluman man qasa iblis. Pertama kali bikin kias yang rusak itu adalah iblis laknatullah alaih.